الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah walhamdulillah pada malam hari ini malam ketiga dari bulan Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 September 2018 Masehi Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita taufiknya inayahnya untuk kita bisa kembali berkumpul bermajelis ilmu dalam rangka melanjutkan apa yang telah kita baca dari karya Syekhuna al Al-Allamah Ubaid ابن عبد الله ابن سليمان hamadani الجابري حفظه Allah wa ra'ah dalam syarah beliau terhadap Al-Thalathatul Usul karya Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah yang mana insyaallah taala Kita akan melanjutkan sifat-sifat da'i yang kedelapan. Pada pertemuan sebelumnya, ketika Syekh Hafidhullah Wara'ah menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Mujaddid alaihi rahmatullah ad-da'watu ilaih beliau memberikan judul lid-da'iyati ila Allah adabun katsirah ada beberapa adab, ada beberapa budi pekerti, budi pekerti yang luhur, akhlak mulia, akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang dai. Telah kita sebutkan poin pertama sampai ketujuh. Kita akan masuk pada malam hari ini biidznillah taala poin yang kedelapan, yakni sifat yang kedelapan yang harus dimiliki oleh seorang dai. ثامنا لا يذهب نفسه حسرات على من لم يقبل هدى الله berkata musannif Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah yang kedelapan sifat yang kedelapan yang harus dimiliki oleh seorang dai thaminan la yadhhab nafsuhu hasarat dirinya tidak merasakan penyesalan ala man lam yaqbal hudallah apabila orang yang dia nasihati tidak menerima nasihatnya dia menasihati seseorang ternyata orang tersebut menolak bahkan membantah membangkang nasihat yang ada maka dia tidak menyesal tidak menyesal, tidak gundah gulana, tidak gelisah. Kenapa ditolak? Tapi dia ikhlas. Dia menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari kemungkaran karena Allah Subhanahu wa taala apabila diterima alhamdulillah, apabila ditolak lasta alaihim bimusaitir. Kemudian kata beliau "Hamdalah wa ra'ah, fadzalikum mimma nahallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anhu karena penyesalan, kegelisahan apabila kita menyampaikan sebuah nasihat dan tidak didengarkan ini adalah larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam dalam perjalanan dakwah beliau li'annahu qadat hikmatullah was sunnatan lillah karena ketika seseorang telah menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ditolak, dibangkang oleh orang yang dinasehatinya, di dalamnya mengandung hikmah. Ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Dan ini merupakan ketetapan sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nasihat bisa diterima, bisa ditolak. Enggak mungkin semua nasihat diterima. Yang akan mengantarkan seluruh manusia akan menjadi baik yang namanya sunnatullah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal. Ada al-jannah, ada an-nar. Ada para nabi dan ada para ada para musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh-musuh para nabi. Ini adalah dua hal yang bertentangan pasti ada sunnatullah. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu yuhyi man hayya Allah an bayyinah wa yuhlika man halaka an bayyinatin. Di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut dan hikmahnya adalah Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan akan memudahkan segala macam urusan yang ada pada kehidupan orang-orang yang menerima nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ruh mereka menjadi ruh yang hidup. Bukan ruh yang berpenyakit apalagi ruh yang mati. Nyawa mereka menjadi nyawa yang memiliki bobot, kualitas. Kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan jiwa yang kopong, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Wa yuhlika man halaka an bayyinah. Dan di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menghinakan akan membinasakan mereka orang-orang yang telah sampai kepadanya nasihat telah sampai kepadanya al-haq tapi dia membangkang. Jangan dikira berhenti sampai di situ dan tidak ada ujungnya. La, Allah Subhanahu wa taala akan menghisap apa yang telah mereka tolak dari al-haq, mereka tolak dari kebenaran, penjelasan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Disebutkan di dalam ta'lik yang ada ta'lik nomor satu ketika Syekh Hafizahullah wa ra'ah menyebutkan fadzalikum mimma nahallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anhu. Sifat ini yakni penyesalan apabila tidak diterima nasihatnya, merasa sempit dadanya. Ini adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasallam. Qala Allah taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala أفمن زين له سوء عمله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana." Apakah mereka itu orang-orang yang membangkang nasihat? Orang-orang yang melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, dosa demi dosa, penyimpangan demi penyimpangan, kebitahan demi kebitahan, kesyirikan demi kesyirikan. Terus mereka melakukan hal yang demikian. Apakah mereka kira apa yang mereka amalkan itu faraahu hasana? Mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yudhillu man yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ingin sesatkan wa yahdi man yasha. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang Allah pilih. Kepada orang-orang yang Allah inginkan mereka mendapatkan hidayah, maka mereka akan mudah menerima wejangan dan nasihat yang berasal dari Al-Quran wa Sunnah. Fala tadhab nafsuka alaihim hasarat. Dan janganlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Engkau menyesal. Dadamu merasa sempit apabila ada nasihat-nasihatmu yang tidak didengarkan oleh mereka. Musyrikin, kufar Karena itu adalah hikmah dan sunnatullah. Ketetapan Allah Azza wa Jal dan di belakangnya ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Innallaha alimun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari apa yang mereka kerjakan. Maka syahidnya adalah ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat." Enggak usah merasa dendam, enggak usah merasa sempit, enggak usah merasa kok saya enggak dihargai, enggak usah. Yang penting nasihat sudah tersampaikan, itu yang wajib. Jadi ketika kita melihat satu kemungkaran, mungkin sudah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu, bagaimana apabila seorang melihat kemungkaran, dia diberikan pada tiga pilihan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih dengan kedua tangannya jika mampu. Wa illam yastati' fa bilisanih. Kalau enggak mampu dengan lisannya nasihat. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu juga maka dengan hatinya. Fadhalika adaful iman. Yang ketiga, mengingkari dengan hati adalah keimanan yang paling lemah. Posisi yang paling di bawah ketika seorang mengingkari kemungkaran. Jadi, al-mungkar yang ada di hadapan kita, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, harus diingkari bagaimanapun caranya. Dengan nasihat, yaitu tadi, apabila nasihat maka jangan kita memaksakan. Nasihat tersebut harus diterima. Kalau tidak diterima maka kita akan menjadi seorang yang merasa tidak dihargai. Lah, ini adalah bukan sifat seorang dai. Sifat seorang dai dia tidak akan memikirkan apa yang akan dia sampaikan diterima ataukah tidak dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia sampaikan kewajibannya, dia tunaikan kewajibannya untuk mengingatkan mereka dari kemungkaran yang telah terjadi, adapun diterima atau tidaknya maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, tasian Poin yang kesembilan, sifat yang kesembilan dari sifat-sifat para da'i, at-tasaddi li syubahil mubtilin. Membantah syubhat-syubhatnya ahlul batil. Jadi yang namanya seorang da'i punya tanggung jawab untuk meluruskan sekian banyak penyimpangan meluruskan sekian banyak kerancuan-kerancuan berfikir yang disebarkan oleh Sufiyah, Al-Jahmiyah, Al-Qadariyah, As-Sururiyah dan yang semisal mereka dari kaum-kaum yang berada pada kesesatan. Maka tugas seorang dai adalah tasaddi li ilmu mubtilin. Dia membantah, meluruskan syubahat-syubahat yang ada di sisi ahlul batil wa ahlul ahwa dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka waradduha bil quwwah yang mana bantahan tersebut haruslah dengan bantahan yang kuat al quwwah di sini dijelaskan oleh beliau ketika membaca syarah beliau ini ai bil ilmiyah waraddaha bil quwwah ai bil ilmiyah dengan bantahan-bantahan ilmiah bukan hanya sekedar kencang bukan hanya sekedar teriak-teriak fulan kadzab fulan pendusta si A begini, si B begitu. Bukan hanya itu yang diharapkan dalam syariat Islam. Sifat seorang da'i ketika membantah ahlul ahwa, ahlul batil, mubtadi'ah, dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi saw. ala fahmi salafil ummah. Bagaimana pada salaf telah membantah syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah mereka dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Ketika salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ternukil dari dua sahabat, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, membantah Al-Qadariyah. Apa bantahannya? Apakah teriak-teriak di hadapan Qadariyah, di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya? Tidak. Yang disampaikan dalam bantahan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu hanyalah bantahan yang singkat akan tetapi memiliki kandungan yang luar biasa. Apa pesan seorang sahabat Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud tersebut kepada kaum Qadariyah? Sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada kaum Qadariyah bahwasanya ini bariun minhum wa hum bara'u minni. Inilah fat yang sedikit tapi kandungannya luar biasa. Sampaikan kepada kaum Qadariyah ini yang menyampaikan salah seorang ahlul jannah. Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bantahannya? Bantahan ilmiah. Sampaikan kepada kaum Qadariyah. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu warda adalah orang yang berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ajaran di sisi Qadariyah berbeda dengan ajaran yang diajarkan kepada sahabat dari sisi Nabi alaihi salatu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah yang benar kepada sahabat-sahabat beliau. Ternyata ada penyimpangan dari sisi at-takdir, al-qadariyah. Mereka menyimpang dari sisi al-qadar yang akhirnya berbondong-bondong sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari apa yang ada di sisi kaum qadariyah tersebut dengan ucapan yang singkat akan tetapi memiliki mana yang sangat luas begitu pula ketika Abdullah bin Abbas membantah kaum Khawarij apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas apakah ada di antara kalian satu saja satu saja dari kalangan sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada nggak satu aja dari kaum Khawarij yang sekian ratus ribu atau sekian ribu orang Apakah ada satu saja dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum? Jawabannya tidak ada. Karena mereka semua melenceng dari akidah Rasul, dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka syahidnya ketika seorang membantah syubuhat-syubuhat ahlul batil yang diperlukan adalah radduha bil quwwah ay bil ilmiyah. Wa tahdhirun nas minha. Wa tahdhirun nas minha dan memperingatkan manusia dari kesalahan-kesalahan tersebut. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah melakukan hal yang demikian. Jadi jangan dikira dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya penuh dengan kelemah lembutan. Dan ini yang ada di sisi kaum sufiyah. Yang mereka mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali keras. Tidak pernah sama sekali dalam tanda kutip mencela dalam tanda kutip mencela bahasa mereka mencela padahal Nabi alaihi salatu wasallam bukan mencela menjelaskan kesalahan mubtadi'ah kilabu ahli nar syarul qatla tahta adimis sama ini semua kalau bahasa mereka celaan padahal bukan celaan yang demikian ini adalah penjelasan bagaimana seorang itu bisa terjauhkan dari syubhat-syubhat orang tersebut atau kaum khawarij tersebut maka Nabi SAW memiliki dua sifat, dua sifat dalam dakwah beliau, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi tidak bisa berjalan dengan salah satu dari dua perkara tersebut. Harus berjalan bersama. Basyiran wa nadhiran. Kaum sufi ya di akhir-akhir ini sering memberikan tuham tuduhan-tuduhan dusta kepada kaum Wahabi. Mereka itu adalah orang-orang yang lisannya kasar. Mereka itu adalah jamaah tahzir. Mereka itu, mereka itu, mereka itu. Demikian banyak tuduhan-tuduhan dusta kepada kaum Wahabi. Ahlu sunnati wal jamaah fil haqiqah. Dari sisi lain, kalau kita mau melihat tuduhan dusta mereka, ternyata berbanding terbalik. Mereka yang selama ini memiliki semboyan, lemah lembut, lemah lembut, lemah lembut dalam berdakwah. Enggak usah membantah, enggak usah mentahzir. Yang penting umat ini bisa bersatu, ukhuwah Islamiyah. Kita ini sedang berada di tengah-tengah kaum kufar, akan ditujukan kepada kita panah-panah mereka kaum kafir. Itu satu sisi. Sisi lain, ketika mereka menghadapi kaum Wahabi luar biasa lisan mereka kotor keluar. Lisan-lisan yang kotor dari mereka keluar semua. Wahabi begini, Wahabi begitu, Wahabi punya sejarah yang kelam, sejarah yang hitam keluar. Mana lemah lembutnya mana? Hilang. Berarti mereka menimbang dengan dua timbangan yang salah satunya lebih berat. Kalau kepada kelompok-kelompok sesat yang bisa mereka ajak kompromi, ikhwanul muslimin, jama'atut tabligh, dan yang semisal mereka, mereka lembut. Seperti apa yang ada di sisi kaum khawarij. Ikhwanul muslimin, nata'awan fima tafakna Sudah, nggak usah ribut-ribut. Nata'awan, kita saling bekerja sama. Fima tafakna Dari perkara-perkara yang kita sepakati. Wa na'udhur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Dan kita saling memberikan uzur dari perkara-perkara yang kita berselisih padanya. Ini yang mereka inginkan. Tapi ketika menghadapi Wahabi, luar biasa. Lisan-lisan kotor mereka langsung keluar. Cacian, tuduhan dusta, lupa dengan timbangan awal tadi. Lemah lembut tadi lupa ketika menghadapi salafiyun. Dari sini kita bisa melihat bagaimana tanakud, perbedaan antara satu sikap dengan sikap yang lainnya. Adapun ahlu sunnati wal jamaah salafiyun walhamdulillah. Apa yang ada di sisi mereka satu. Karena tariqul hak hanya satu. Tidak berbilang. Sebagaimana hal ini dinukilkan dari Al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah. Tariqul musal ilallah azza wa jal wahidun, kata beliau jalan yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada syurga Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu, tidak berbilang. Dan sikap mereka sama, menghadapi semua ahlul bid'ah akan mentahdir. Sikap salafiyun akan sama, siapapun ahlul bid'ahnya, siapapun ahlul ahwanya, siapapun ahlul batilnya. Enggak ada dibeda-bedakan. Ketika dengan khawarij, kita katakan kilabu ahlin nar. Ketika kaum sufi, enggak apa-apa, ayo kita kerja sama. Lah, semuanya ketika mereka semua melenceng dari ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang telah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkhusus pada kaum Khawarij, fahdaruhum. Peringatkanlah umat manusia dari kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga kita tidak bermuka dua. Tidak memiliki dua timbangan. Yang salah satunya lebih berat daripada yang lainnya. Walina aku demi wahidan. Beliau akan memberikan satu contoh. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kemungkaran yang ada, langsung diingkari oleh beliau alaihi salatu Wasallam. Fa'innahu hina kharaja ila Hunainin ba'dal fathi adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar bersama rombongan untuk menuju Hunain setelah Al-Fatah, setelah Fathu Makkah berbondong-bondong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan beliau berangkat menuju Hunain untuk melaksanakan Ghazwatu Hunain, perang Hunain. Marran nasu ala syajaratin yuqalu laha dhatu anwat. Maka Rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pohon yang pohon ini dikenal dengan Zatu Anwar. Kama fil hadis. Sebagaimana dalam hadis An Abi Waqid Al-Laitsi dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu arda An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunainin marra bi syajaratin lil musyrikin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuju Hunain untuk melaksanakan ghazwatu Hunain marra bi syajaratin beliau melewati sebuah pohon lil musyrikin yang mana pohon tersebut milik kaum musyrikin yuqalu lahu dzat yuqalu laha dzatu anwat yang mana pohon itu disebut dengan nama dzatu anwat yu'alliquna 'alaiha aslihatahum yang mana kaum musyrikin ketika itu menggantungkan aslihatahum senjata-senjata mereka jadi senjata-senjata yang akan dipakai untuk berperang melawan Islam, melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kaum musyrikin digantung di sebuah pohon yang bernama Zatu Anwat. Fakalu ya Rasulullah. Maka sebagian dari sahabat Nabi Alaihi Salatu Wasallam mengatakan ij'al lana Zatu Anwat. Ya Allah buatkanlah kami Zatu Anwat. Kama lahum Zatu Anwat. Sebagaimana mereka pun memiliki Zatu Anwat. Kaum musyrikin memiliki Zatu Anwat, pohon yang nantinya digantung aslihatahum, senjata-senjata mereka, pedang, tameng dan yang seterusnya agar bisa mendapatkan berkah dari pohon tersebut ketika menghadapi musuh maka pedang ini bisa melebas sekian banyak kepala dari musuh-musuh yang mereka inginkan sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebahagian dari mereka meminta dengan polosnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah buatkan kami datu anwat sebagaimana kaum musyrikin juga memiliki datu anwat Tolong buatkan untuk kami ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam melihat kemungkaran yang wadih, kemungkaran yang sangat jelas di hadapan beliau, beliau bertasbih subhanallah. Ini salah satu sunnah apabila kita melihat satu hal yang mungkar berada di hadapan kita. Kebitahan, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa apabila ada di hadapan kita, di antara sunnahnya adalah kita bertasbih. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Hadza kama qala kaum Musa. Ucapan kalian ini sama seperti ucapan kaumnya Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami ilahan. Sesembahan, sesembahan yang banyak. Kama lahum alihah. Sebagaimana mereka memiliki yang dikali dengan Bani Israel yang masih berada di dalam kesyirikan, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki ilah-ilah yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak. Maka kaum Musa pun ingin menyaingi mereka. Ingin banyak juga sesembahannya, jangan hanya satu, jangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Nabi Musa. Walladzi nafsi biyadih disamakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam antara permintaan beberapa sahabat tersebut dengan permintaannya kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demi Allah kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tarkabunna sunnata man kana qablakum." Dalam riwayat lain, sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang yang telah mendahului kalian. Jadi Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan atau untuk menjadikan bagi mereka ilah-ilah yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak. Ternyata langkah tersebut diikuti oleh beberapa orang dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum arbahum. Syahid dari hadis ini, lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung mengingkari. Beliau tidak peduli alaihi salatu wasallam apakah nanti ketika beliau menegur dengan keras kepada yang meminta tersebut mereka akan murtad karena mereka ini posisinya baru masuk ke dalam Islam. Fathu Mekah baru saja terjadi. Jadi banyak kaum musyrikin masuk ke dalam Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam al-Islam. Masih baru mereka. Keimanan-keimanan mereka masih dalam keadaan baru tapi tidak diberikan uzur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang baru, ini orang lama, ini orang pertengahan langsung diingkari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang di beliau adalah kesyirikan, kemungkaran yang luar biasa. Masa minta berkah kepada pohon? Minta berkah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pohon apa? Benda mati. Kita berdoa kepada pohon tidak akan bisa memberikan faedah apapun. Maka Nabi alaihissalam mengingkari dengan tegas. Subhanallah, yang kalian katakan ini seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi, Allah Musa ketika Bani Israel meminta agar dijadikan sesembahan-sesembahan yang banyak untuk mereka. Demi Allah, kalian akan terus mengikuti jejak-jejak orang yang telah mendahului kalian. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Syekh Ubaid kemudian menukilkan ucapan atau syarah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah apa kata Imam Ibnu Qayyim dalam menjelaskan hadis ini? Wa fi hadhil jumlah minal fawaid. Pada hadis ini ada beberapa faedah. Annama yaf'aluhu man ya'taqidu fil ashjari wal quburi wal ahjari min at biha wal 'ukufi 'indaha wal dhabhu laha huwa syirku. Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam riwayat ini adalah mereka yang melakukan dengan i'tiqad mereka yang melakukan sebuah amalan dengan i'tiqad, dengan meyakini. Poin ini harus kita camkan baik-baik, harus kita perhatikan baik-baik. Man ya'taqidu fil asjar. Jadi mereka benar-benar mengamalkan amalan-amalan kesyirikan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Mereka menyembah kepada pohon-pohon, kepada kuburan-kuburan, kepada batu-batu. Dan mereka meminta keberkahan dari perkara-perkara tersebut. Dan yang lain lagi mereka melakukan etikaf. Sengaja bermalam di bawah pohon, di, ba di sisi kuburan-kuburan, atau di sisi batu-batu yang mereka anggap keramat. Begitu pula sebagiannya ada yang menyembelih hewan-hewan sesembelihan di sisi benda-benda keramat tersebut, kuburan, pohon dan yang semisalnya, huwa syirku. Jenis-jenis amalan di atas kata lima Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah adalah bahagian dari kesyirikan. Sehingga yang tersebut yang keluar dari lisan beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bentuknya kesyirikan. Wala yaghsar bil awami wat tagham. Wala yastab'id kauna hadha syirkan atau kaunu hadza syirkan wa yaqa'u fi hadhihi al-ummah wa la yaghtar bil awami wat tagham at-tagham dijelaskan di dalam kutubul ma'ajim mana at-tagham adalah ay ardhalun nas at-tagham ay ardhalun nas tagham min kulli syai'in ay ar-radi tagham min kulli syai'in ay ar-radi yakni ar-radi'u minan nas la yaghtar bil awami wat tagham jangan kita tertipu dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka orang-orang awam dan mereka orang-orang jahil mereka orang-orang awam orang-orang jahil mencari berkah di kuburan mencari berkah di pohon keramat mencari berkah di sini di situ maka kita jangan tertipu dengan keadaan mereka kita orang yang telah mengetahui ilmu itu adalah kesyirikan tidak diperbolehkan untuk kita mengikuti mereka wala yastab'id kaunu hadza syirkan wa yaqa'u fi hadhihi ummah dan perbuatan syirik yang semacam ini adalah perbuatan yang sangat mudah untuk bisa menghinggapi umat yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. sahabah dhannu hasanan. Apabila sekelas sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mardahum menganggap bahwasanya hal tersebut adalah hal yang baik karena mereka masih Ketika itu imannya masih baru, masih bisa belum masih belum bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil, masih bil, belum bisa membedakan antara kesyirikan dengan ketauhidan karena masih baru. Wa talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bayyana lahum anna dzalika qawli bani Israil. Bahkan mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam hatta bayyana lahum anna dzalika qawli bani Israil sampai Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya ucapan mereka ini seperti ucapannya Bani Israel ij'al lana ilahan fa kaifa bighairihim ma'a ghalabatil jahal sekelas sahabat-sahabat Nabi saja bisa terjatuh di dalam lafaz yang mengandung kesyirikan ini bahkan Nabi alaihi wasallam tidak diam menyetarakan ucapan tersebut dengan ucapan yang mengandung kesyirikan dari Bani Israel fa kaifa bighairihim maka bagaimana kata Imam Ibnu Qayyim dengan selain mereka sahabat Nabi yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jali sesalehnya bukan orang-orang saleh, bukan orang-orang ulama, bukan hanya sekedar aimmah. Jali sesalehnya sahabat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang ma'asum, seorang ahlul jannah. Orang yang berada di dekat Nabi saja bisa tergelincir di dalam kesyirikan. Lafat yang mengandung kesyirikan. Fakaifa bi kata Imam Ibnu maka bagaimana selain mereka? Ma'aghalabatil jahal, apalagi kejahilan sangat merebak. Wa ba'dal ahdi bi atharin nubuwah dan sangat memiliki jarak yang jauh dari zaman kenabian alaihi salatu wassalam. Ada beberapa penjelasan yang insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah adzanul isya dari ucapan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Al-muadzin falitafaddal Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dari riwayat yang telah kita bahas yang berasal dari Abu Abi Waqid ini Laitsi ketika mengkisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan beliau berangkat menuju Hunain untuk melaksanakan ghazwah peperangan dan kita membaca sebahagian atau beberapa penggalan awal dari penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Sebelum kita melanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Anda teringat dengan beberapa syubuhat yang dilontarkan dalam fitnah terakhir. Fitnah Muhammad ibn Hadi. Yang mana telah disebutkan oleh Syekh العلامة إمام الجرح والتعديل في هذا العصر ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله ورعاه dari kesimpulan yang beliau simpulkan pada diri seorang Muhammad bin Hadi. Kesimpulannya hanya tiga kata. Manhaj yang ada Aqidah yang ada di sisi Muhammad ibn Hadi akhassu al haddadiyah. Akhassu min al-haddadiyah. Lebih parah daripada aqidah atau manhaj haddadiyah yang dibawa oleh Mahmud al-Haddad. Ada beberapa ciri khusus pada penyimpangan haddadiyah. Mungkin dua yang akan saya sebutkan pada majelis kali ini untuk meringkas waktu yang ada. Yang pertama di antara ciri khusus yang ada di sisi mereka al-haddadiyah adalah jam'ul akhta wa zallat wa sabaqul lisan wa yantashiruha intisharan syadidan. Jadi di antara ciri khusus dari Haddadiyah adalah mereka senang untuk mengumpulkan kesalahan-kesalahan yang ada. Kekeliruan-kekeliruan, sabakul lisan, keceplosan-keceplosan yang ada di sisi para ad-du'at, di sisi para imah, di sisi para ulama, dikumpulkan itu semua kemudian mereka sebarkan ke seluruh penjuru dunia tanpa adanya nasihat kepada orang yang memiliki kesalahan tersebut. Jadi kesalahan dikumpulkan dari Arafat Al-Muhammadi, dari Abdul Wahid Al-Madkhali, dari Abdul Ilah Al-Juhani, dari Bandar Al-Khaybari, dari Masyaikh. Dikumpulkan semua kesalahan tersebut kemudian dilepas begitu saja, disebarkan. Ini kesalahannya masyaikh kalian tanpa ada nasihat. Ya Ibn Hadi, Ainal ayah Fadakir. Fa inna dzikra atau wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Aina ayah? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Aina al hadith Ad-din an-nasiha. Ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. Aina hadhihi kullah? Seakan-akan dia tidak pernah mempelajari ayat-ayat Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berkaitan dengan an-nasaih. Ini ciri yang pertama. Dan itu yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Hadi. Dan yang berkaitan dengan riwayat ini ada beberapa kesalahan yang ada pada masyayikh kita. Dan alhamdulillah ketika masyayikh kita dikritisi disebutkan kesalahan-kesalahannya ini adalah salah satu kabar gembira sebenarnya. Alamatun nasrillah. Alamat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena apabila para masyayikh kita, Syekh Arafat dalam hal ini khususnya yang akan Anda bahas, Ketika Syekh Arafat tidak mengetahui bahwa itu adalah satu al-khata, satu kesalahan, maka beliau akan terus berpendapat dan terus terekam dan terus tertulis, tercantum di terekam dalam daras-daras pelajaran-pelajaran beliau. Sehingga ketika dikeluarkan oleh Muhammad bin Hadi wa man ma'ah, maka Syekh Arafat bukan orang yang sombong, tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima bantahan. Ketika beliau mengetahui itu adalah kesalahan, maka beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah ini, kisah ketika Nabi alaihi salatu wasallam berangkat menuju Hunain. Syekh Arafat bin Ma'na sempat menyebutkan dalam Dars As-Sirah dan ini sempat dinukilkan oleh Ustadz di balik papan dalam muhadarahnya. Dinukilkan. Ini Syekh Arafat kesalahannya demikian demikian demikian. Di antara ucapan Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi Syekhuna hafizahullah wa ra'ah yang berkaitan dengan riwayat ini beliau pernah menjelaskan dalam dars as-sirah bahwasanya sebahagian sahabat-sahabat Nabi ini belum sempurna keimanannya, belum masuk kepada mereka cahaya keimanan. Artinya dalam bahasan global ini terlihat seakan-akan Syekh Arafat mencela sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Itu yang digembar-gemborkan oleh mereka. Ini Arafat, ini syekh kalian telah melakukan taan celaan kepada beberapa sahabat Nabi. Radiallahu Taalaanhu anhum ardhahum. Maka ketika Syekh Arafat mendapatkan hal ini, apa yang beliau ucapkan? Telah sampai kepada aku beberapa kritikan dari orang-orang yang aku cintai. Perhatikan manisnya ucapan Eh, Syekh. Dari orang-orang yang aku cintai, dari orang-orang yang aku sayangi, tentang rekaman pelajaran yang pernah aku sebutkan pada Darus As-Sirah. Yang berkaitan dengan yang bisa difahami dari hal tersebut adalah ta'an, celaanku terhadap beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum warubahum. Yang mana seharusnya sahabat-sahabat Rasul tidak boleh disebutkan kecuali dengan perkara-perkara yang baik illa bil jamil kata beliau kecuali dengan perkara-perkara yang baik tidak boleh mengandung taan, tidak boleh mengandung celaan tidak boleh mengandung hardikan kerendahan maka beliau mengatakan fakultu maka aku katakan ataraja'an an hada aku rujuk dari perkataan-perkataan yang telah lalu wa sa'ahdifuhu insyaallah dan aku akan menghapus rekaman-rekaman tersebut yang seakan-akan tergambarkan beliau telah mencela sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa astaghfiru rabbi al-ghafur ar-rahim al ghafur ar rahim al dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang untuk bisa mengampuni diriku. Rujuk dari kesalahan. Ini yang ada di sisi Syekh Arafat bil khusus. Ketika diberikan bantahan, diberikan kritikan, tidak sombong. Tidak bertahan pada kesalahan-kesalahannya. Akan tetapi rujuk dan tidak membangkang. Dari pintu ini kita masuk kepada ciri haddadiyah yang kedua. Mereka tidak mengakui adamul i'tiraf bitaibit bitaubit taibi adamul i'tiraf bitaubi at-taibi mereka tidak akan mengakui tidak akan menganggap taubatnya orang-orang yang bersalah jadi rujuknya Syarafah tidak ada artinya buktinya apa Buktinya masih sampai sekarang. Ini rujuk Syekh Arafat sudah hampir 6 sampai 5 eh, 6 sampai 7 bulan yang lalu. Tapi sampai sekarang oleh Ustaz di balik papan masih dibahas. Ini kesalahan Syekh Arafat, ini kesalahan Syekh Arafat. Ya Ustaz, ittaqillah fi nafsak. Kemana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? At-taibu min dzambi kama la Segitu Segitukah engkau benci kepada Syekh Arafat? Kemana engkau yang dulu wahai Ustaz? La haula wa la quwata illa billah. Direkam beberapa hari ini, terekam. Mencela Syekh Arafat, ini Syekh Arafat ini. Kemudian memuji Muhammad bin Hadi. Sementara di sisi lain Muhammad bin Hadi juga memiliki sekian banyak kesalahan. Sekian banyak kesalahan dari Muhammad ibn Hadi. Akan tetapi satu pun rujuk dia tidak ternukil sampai sekarang. Ucapannya Sofar al-Khair, ucapannya Husnul Tali', bulan Sofar itu bulan yang baik, Artinya apa? Di sana ada bulan yang sial. Husnul Talik hari yang penuh dengan keberuntungan. Artinya apa? Di sana ada hari yang sial. Kemana rujuknya dari yang semacam ini? Bahkan Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin telah menganggap ucapan safar al-khair sebagai bentuk kebid'ahan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang alim. Safar al-khair, semua bulan baik. Muharramnya, Safarnya, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani semuanya baik bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan pada Safar al-khair? Eh, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tegas dalam hal ini. Beliau mengatakan ini adalah lafaz-lafaz mubtadi'ah yang bisa membuat seakan-akan hari itu ada yang baik, ada yang sial. Kesalahan yang demikian parahnya tidak ternukil sampai sekarang rujuknya Muhammad bin Hadi. Oleh karenanya Syekh Rabi' bin Hadi muwaffaq. Syekh Rabi' bin Hadi muwaffaq telah menyebutkan hukum yang ringkas dan mudah dipahami oleh para talabatul ilm. Akhassu mina al-haddadiyah. Selesai. Artinya beliau telah keluar jalur dari jalur dakwah as-salafiyah. Wallahu taala alamu bisawab Insyaallah taala apa yang telah kita sebutkan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab. Mana yang afdal tahiyatul masjid atau yang atau langsung duduk bermajelis ilmu? Ketika masuk ke dalam masjid diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu dengan dua rakaat. Setelah itu baru duduk di majelis al-ilmu. Afwan, apakah pantas seorang yang ingin serius dalam menuntut ilmu sehingga tidak lagi saling tegur sapa dengan kawannya? Selama kawannya masih berada dalam jalur as-salafiyah, maka nasihati kesalahan-kesalahan yang ada dan tidak berlaku al-hajar bagi mereka. Tidak bertegur sapa artinya dia menghajar. Al-hajar ditujukan untuk ahli bid'ah wa dalal. Sementara kesalahan-kesalahan yang ada maka silahkan untuk dinasihati apabila diterima alhamdulillah apabila ditolak lasta alaihim bimusaitir Afwan apabila ada seorang yang melihat temannya berbuat kemungkaran namun dia tidak menasihatinya padahal dia seorang yang mampu karena apabila dia menasihati temannya tersebut dia takut akan terjadi kerenggangan dalam pertemanannya atau timbul rasa nggak enak bimbinglah kami satu amalan soleh apalagi amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar adalah sebuah amalan yang akan mendatangkan ajar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sering kita sebutkan dalam majelis-majelis yang ada al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala adalah silatullahil ghaliyah. Milik Allah Azza wa Jal yang sangat mahal, yang butuh pengorbanan untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ingin berjalan mulus, tidak ingin mendapatkan kemudaratan, tidak ingin mendapatkan dampak-dampak negatif, tidak ingin ada kerenggangan, tidak ingin ada hal-hal yang tidak enak, maka Berarti kita belum siap untuk berkorban. Kalau yang namanya Amr ma'ruf nahi mungkar artinya kita siap untuk berkorban apapun yang akan terjadi. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan Amr ma'ruf nahi mungkar dan sekian banyak musyrikin memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh beliau alaihi salatu wassalam. Akan ya tapi beliau adalah seorang yang dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, apakah kitab Ittihaful Ukul ini Syekh Ubaid yang menulisnya dengan tangan beliau sendiri yang Anda tahu beliau adalah seorang yang buta? Naam, Syekh Ubaid, Syekhuna Hafidhullah wa adalah seorang yang kafif, seorang yang kedua matanya buta. Lantas bagaimana beliau bisa melahirkan karya ilmiah ini? Adalah dengan mengimla dan di antara ciri khas dalam pelajaran-pelajaran beliau adalah dengan cara mengimla. Jadi beliau menjelaskan dan ditulis oleh orang-orang yang berada di sekitar beliau. Tulab Al-Khawas yang ada di sisi Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Terakhir Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum dan keluarga dari dengan perlindungan yang baik. Amin Allahumma amin wa iyyakum. Mohon diadakan daurah khusus untuk menjelaskan kesesatan sufi, roja dan lain-lain yang semisalnya karena maraknya kata-kata yang tidak baik kepada Wahabi. Jazakallahu khairan. Dikembalikan kepada para koordinator majelis ta'lim yang insyaallah taala mereka akan mengatur jadwal-jadwal yang ada yang paling tidaknya syubhat-syubhat dari kaum sufiyah insyaallah taala akan kita sebutkan di beberapa majelis yang ada bil munasabah dengan kesempatan-kesempatan yang ada karena memang kaum sufiyah sedang marak-maraknya dalam membantah yang kata mereka pergerakan wahabi yang mereka sangat gelisah dengan berkembangnya dakwah salafiyah khususnya di negara kita Indonesia jadi akan kita selipkan apa-apa yang berkaitan dengan syubhat-syubhat mereka untuk bisa menjelaskan lurusnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana akidah yang benar yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau. Naktafi al qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.